yang kemarin kita baca. Nah, lihat yang dikatakan oleh perhatikan yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair ketika Husain bin Abdurrahman mengatakan ditanya sama sonakta Ketika kamu tersengat, apa yang kamu lakukan? ultu irtafa itu. Saya minta di diruqyah. Fama hamalaka ala dzalik? Apa yang mendorongmu berbuat seperti itu? ultu hadir Haddatsana husyabi qala wa ma ultu qultu an Buraidah ibn Husayn annahu qala la ruqyata illa min ain aw humah. Ini menunjukkan bahwa mereka mengajarkan kepada kita untuk berpegang dengan dalil dalam setiap tindak tanduk perbuatan <clears throat> dan ucapan. Dan Imam Bukhari sudah membuat dalam babnya dalam kitab sahihnya bab al ainu qabla al-qaul wal amal. Ada yang mendasari sebelum berucap dan sebelum ber, beramal. Nah, jadi kita bukan ikut-ikutan bukan karena perasaan, bukan karena logika kita dalam beramal. Nah, kita butuh makanya dalam sholat kita minta pada Allah iya karena Dua, iya karena nasta'in. Pertolongan butuh untuk dibimbing oleh Allah agar yang kita lakukan itu adalah bukan karena kemampuan kita, tapi karena memang taufik dari Allah sehingga Allah menerima. Allah yang memberikan ilham kita berbuat Allah kemudian menerima apa yang kita kita lakukan. Nah, alangkah bagusnya kata beliau, manintaha ila masami, orang yang berhenti kepada apa yang dia yang dia dengar. Nah, kemudian beliau menunjukkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an yang diantaranya disebutkan dalam hadis tersebut tentang ciri-ciri 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab wal adab itu humul ladina ya humul ladina la yastarqun yang tidak minta di rupiah, yang tidak minta di rupiah. menunjukkan apa ketinggian nah ya jiwa mereka terlalu mulia dia untuk minta kepada orang lain Tarafuk di sini bukan dalam artian tarafuk dia merendahkan orang lain sombong, tapi gengsi dia untuk nah merendahkan diri dia bisa berharap kepada Allah kenapa kepada orang lain bukan dia ingin menyombongkan diri tidak tapi dia ingin betul-betul bersandar kepada Allah nah itu menunjukkan pertama kuatnya iktimat mereka kepada Allah kuatnya tawakal mereka kepada Allah kemudian yang kedua izah ya mulia jiwanya agung dia nggak mau merendahkan diri minta kepada orang lain dia tidak mau merendahkan diri meminta kepada orang lain nah kenapa? kalau dia ini artinya meminta kepada orang lain walaupun pertolongan dalam bentuk rukia doa itu menunjukkan apa ada sedikit ketergantungan kepada makhluk ada sedikit ketergantungan kepada kepada makhluk. Nah ini yang bisa di, dihimpun dalam hadis ini disebutkan terakhir wa ala rabbihim yatawakkalun dan ini betul-betul berat. Kalau kita perhatikan secara bahasa juga susunan kalimatnya susunan nah, kata nah, kalimatnya wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak Rasulullah mengatakan wahum yatawakkaluna 'ala Allah. Sama kan maknanya? Artinya sama, maknanya beda. Nah, artinya sama, tapi maknanya beda. Kenapa dengan di sini disebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun itu menunjukkan bahwa i'timad mereka hanya kepada Allah. Satu-satunya. Ingat dalam mantum belajar nahwu. Sesuatu yang letaknya di depan, di belakang, tetapi diletakkan di depan itu menunjukkan satu kekhususan, Ya. Nah, di sini didahulukan wa ala rabbihim yatawakkalun, jar wa majrur. Dia letaknya di belakang. Tapi didahulukan khabar muqaddam. Nah, ya muta'alliqnya di belakangnya tawakkalun. Menunjukkan bahwa mereka memang tutul hanya kepada Allah. Maka diartikan dan mereka hanya kepada Allah bertawakal, berserah diri. <clears throat> Itu dihimpun dengan kalimat dan itu sangat-sangat sulit. Nah, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Buraidah Ibnu Husayn. Nah, tidak bertentang, tidak bertentangan. Hadis la ruqyata illa min ainin aw huma tidak ada rukyah kecuali dari ain dan huma. Berarti praktek yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman betul Betul enggak? Yang dilakukan Hussein bin Abdurrahman betul atau tidak? Dia melakukan rukyah. Ada rukyah. Dia mengobati dirinya. Apa yang salah? Apa yang salah? Dia minta di rukyah. Ini yang nah, tidak tidak ada pada hadis Ibnu Abbas. Karena dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan hum humul ladina la yastarqun yang artinya la yatlubu ruqyah la yatlubuna ruqyah mereka tidak minta ruqyah tidak min, minta sama artinya la yastarqun ini apa namanya yastarqun di sini dengan irtafai itu sama kalau ruqyah ya hmm. mana yang bersama Jadi apa yang disini apa? Ini juga menunjukkan apa? Santunnya mereka para ulama. Santunnya mereka. Dia tidak langsung menyalahkan, tapi mengarahkan. Ya, ini loh yang benar. Ada hadis lain yang saya dengar dari Abdullah bin Abbas. Itu menyebutkan bahwa mereka yang masuk dalam surga, masuk surga dalam tanpa hisab wala adab itu adalah orang-orang yang tidak minta dirukyah. Ya, ini memberikan pelajaran kepada Husain bin Abdurrahman dan kita. Nah, di beliau apa yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman itu tidak salah. Dalam artian apa merukyah itu tidak salah. Kalau diartikan apa dalam sebagian nusfah, kata para ulama di antaranya Syekhul Islam di dalam Sahih Muslim itu disebutkan humul ladina la yarqun. Itu salah. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak merukyah. Itu salah kalimatnya. Yang benar adalah humul ladina la yastarqun. Karena Nabi merukyah. Para sahabat merukyah istrinya Aisyah radhiyallahu anha, Bunda Aisyah ya, Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin merukyah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jibril juga merukyah. Berarti kalau misalnya dipakai yang apa namanya dibenarkan riwayat sebagian riwayat Muslim itu humul ladina pun pun berarti Rasulullah tidak termasuk. Aisyah tidak termasuk. Hmm, ya, yang benar adalah humul ladina la pun Mereka tidak minta di rupiah. Nah. Baik. dan mereka hanya pada Allah bertawakal. Layak tahu tidak minta dikai. Dikai punya eh, khilaf para ulama. Ada menjadi sampai pada tingkatan mereka mengatakan walaupun apa uh, hukumnya tidak haram tapi makruh. Nah, dan kalau bisa apa, ya melakukannya kalau ini nah mungkin kalau butuh terpaksa yang ya, membutuhkan sekali ya ini baru orang itu dikai Kemudian wala yatatayyarun. Ini fatayur mengundi nasib dengan tiaroh. Asalnya dari perbuatan orang-orang jahiliyah mengadu untung dengan burung. Nah, kemana dia terbang? Atau burung itu jelek atau bagus? Jadi penilaian. Termasuk di situ nanti hal-hal yang bukan hanya apa namanya cermat eh, burung tapi berangkat nanti misalnya apa ada istilahnya hari baik bulan baik ah kan tanggal baik ya. kalau orang Cina paling takut sama tanggal 13 mereka maaf pasti tahu ada tahu dengar tahu ceritanya enggak tabib Cina sama tabib anu tabib uh, Hadromi masalah angka 13 <laughs> ada kisahnya baik nah Eh, itu itu kepayur angka kalau dulu anda tahunya orang sebagian golongan itu nah menganggap angka 11 angka 12 angka 13 angka sial nah, nah itu termasuk tafayur ini bulan baik dan jelek kalau orang-orang Arab dahulu tidak apa tidak mau safar itu di, di bulan safar ya bepergian jauh itu jangan di bulan safar nggak boleh kalau kita di Indonesia bulan apa yang nggak boleh pergian kalau misalnya kalau misalnya walimahan jangan di bulan ini ya bulan apa bulan Muharram ya bulan Suro nggak boleh nah itu tapayur. ya <laughs> nah itu tapayur namanya nah Nah, tapayur itu dia membuat orang itu terhalang. Kalau misalnya dia tawakalnya kepada Allah, kuat lihat dengar lihat sesuatu atau mendengar sesuatu jalan bismillah kalau terjadi dia tidak harus antar kepada itu oh tadi karena enggak ya memang Allah amrun aradahullah nah, lain sama tafaul ada lawan-lawan tatayur itu tafaul optimis dia tidak bergantung juga kepada itu tapi di, ketika dia mendengar nama orang masya Allah assalamualaikum ada orang salam wah masya Allah bahagia dia Bismillah jalan terus tidak membuat dia terhalang. Ketemu lagi nama ternyata saudaranya, temannya namanya Salim. Harus Salim, Masya Allah. Tambah semangat. Jalan terus. Eh? Nah, seperti itu. Atau dipanggil orang. Ada yang manggil anaknya mungkin. Oh, Falah. Beruntung ini. Bismillah. Ditambah dia, nah, tambah semangat. Tawakalnya kepada Allah tambah besar. Bukan artinya dia bergantung pada itu, tidak. Kalau yur mendengar makian misalnya atau nggak tabrakan mundur. Nggak jadilah kita berangkat. Nah, dia udah mundur lagi, pulang. Nggak boleh, itu tatayur. kalau dia tawakal yang besar, kan ada doanya. Alhamdulillah yang fadhalani ala katsir min mimman khalaqa tafdila. Yang lihat orang lain dalam keadaan mendapatkan bencana, berlindung pada Allah dan memuji Allah karena atas karunia Allah. Nah, tidak terpengaruh dengan Baik. Sudah kita baca lewat kemudian juga keterangan Syekh rahimahullah. Qala rahimahullah fihi masail. Al-ula ma'rifatu maratibin nas. Fit tauhid. Mengenal tingkatan-tingkatan manusia di dalam tauhid. Ada yang tipis, ada yang setengah tipis, ada yang sangat-sangat tipis. Ada yang tebal, ada yang sangat tebal, ada yang sangat mujib. Nah, luar biasa tebalnya, kokoh kuat. Juga disebutkan hakiknya mengatakan minan nas man yuhaqqiqut tauhid al-khalis al-kamil at-tam al khalis al kamil al fayakuna min fayakuna min ulaika sab'ina alat. di antara manusia memang ada orang-orang yang membersihkan memurnikan tauhidnya menjadi betul-betul tauhid yang murni sempurna utuh sehingga dia termasuk di antara 70 ribu orang tersebut nah, para sahabat yang bersama Rasulullah ditinggal oleh Rasulullah SAW dalam keadaan apa namanya Nah, beliau ridho kepada mereka itu yang ikut hajat wada misalnya itu 114 114 ribu sahabat belum yang tinggal di Madinah di kabilah-kabilah Arab nah ya itu 114 ribu orang dan yang disebutkan oleh Rasulullah. Nah, kalau itu ya apa namanya dari mereka saja bisa dihitung misalnya dari mereka saja 70 ribu orang, nah lumayan besar. Jadi, jadi sebagian besarnya di kalangan nah sahabat. Allah alam mungkin apa kalau kita lihat dalam Al-Quran orang-orang yang dikatakan oleh Allah sabiqunal mukarrabun suldatun minal awalin. Kalau mereka adalah awalin, maka mereka termasuk di kalangan dari umat ini mereka adalah awalinnya. Ya. Nah, sulah banyak di kalangan mereka. Wa qalil minal akhirin dan sangat sedikit pada hmm, orang-orang yang belakangan. Sebenarnya sebagian tafsir. Sullatun minal awalin wa qalil minal akhirin itu nah di kalangan mereka para sahabat banyak Salah salafun saleh banyak yang nah termasuk orang-orang yang sudah sabiqun al muqarrabun tetapi yang setelah mereka yang datang belakangan ini sangat-sangat sedikit nah qala wa minhum man yunaqash wa yuhasab di antara manusia ada yang mereka di debat, artinya bukan dianya debat tapi dianya malah membantah <clears throat> nah, ditunjukkan catatan amalan itu enam nah, catatan amalannya. Kalau anda apa namanya hisaban yasira itu ditanya benar di tanggal di hari ini di tempat ini kamu melakukan ini. Seorang mukmin akan mengatakan iya. Yang soleh itu akan mengatakan iya. Kalau itu kemaksiatan atau benar, nah, ini dia sudah mungkin bertobat. Dia ditunjukkan oleh catatan-catatan tersebut benar nggak malaikat Allah menuliskan demikian. Dia akan mengakui. Dia akan mengakui mungkin dia belum bertobat dari kesalahan tersebut ditanyakan kepada dia. Ya, benar kamu melakukan ini? Iya. Ini iya, ini iya. Tapi kalau dia itu adalah orang yang fajir, setiap ditanya pertanyaan tentang perbuatan tersebut, dia akan mengatakan tidak, tidak, tidak. Enggak. Akhirnya di mulutnya dikunci, anggota tubuhnya yang ber, bersuara. Nah itu yang di, nah maksudnya ini pas. kalau wa yuhasab, kemudian dihisab hatta idza qarrarahu Allah bi dzunubih sampai ketika setelah Allah menegaskan dia tentang tentang dosa-dosanya, ghafaraha. Nah, ada yang dia diampuni oleh Allah Allah berikan Allah tutupi, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan tersebut lahu bagi hamba itu wasataraha alaihi dan Allah tutupi dosa-dosa itu bagi hamba itu. Nah, maksud di sini apa? Sahibul wiqafah. Nah, wa minhum man yadkhulun nar hatta idza tatahhara min dunubihi kharaja wa dakhala Ada yang dia mau tidak mau masuk neraka Kenapa demikian? Ada dosanya mungkin yang tidak sempat dia bertobat dan tidak bisa bisa disyafaati. Banyak. Ya. Tidak ada rahmat Allah. Tidak dia dapatkan rahmat Allah di situ. Wallah alam mungkin terkait dengan orang lain. Ya. Banyak. Nah. Maka nah, kalau setelah dia selesai bersih dari dosanya, bersih dari dosanya, dia dicelupkan ke dalam telaga haya, baru dia masuk ke dalam jannah. Wa minhum man yamkutu fin nari ahqaban. Di antara mereka ada yang menetap di neraka berabad-abad lamanya. Ahqaba. Tidak kekal, tapi terbenam cukup lama. Nauzubillah. cukuplah kengerian itu Bagaimana dikatakan oleh oleh Allah wa inna minkum wariduha wa in minkum illa wariduha Karena ala rabbika hatman maqdiyya. tidak ada satupun dari kamu melainkan melintasi jahanam itu dan itu sebuah ketetapan dari Rabbmu sebuah keharusan yang pasti tidak akan mungkin terelakkan setiap kita pasti akan melintasi jahanam itu. Maka cukuplah itu sebagai sebuah kengerian. Ya. Maka perbanyak amal dan perbaiki amalan kita, perbaiki tauhid itu yang menyelamatkan kita. Ingat sahibul bitaqah. 99 catatan amalannya adalah dosa. Do, dosa, tapi dengan mudah Allah ampunkan. Dan membuat Nah, berikan tiket di tolka berisi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang membuat beringan 99 catatan amalan itu. Nah. Ya, itu yang kami kita kita harap kita inginkan. Kita belajar membersihkan tauhid, itu akan mendorong juga membersihkan umbar apa? amalan-amalan kita, ibadah kita pun jadi lebih baik. Bukan mungkin hanya banyaknya saja, ya, bukan kuantitasnya aja, tapi juga kualitas. Mungkin bahwa orang lain mungkin lebih banyak hafalannya, lebih banyak amalannya, perbuatannya, nah kebaikannya, tapi kosong, tidak tidak ada nilainya, tidak ada isinya. Tidak karena fasya, tidak karena cinta kepada Allah, tidak karena nah, ikhlas kepada Allah, tidak karena takut, tidak karena harap. Ini yang nah, sulit. <clears throat> Apalagi kalau disebutkan dalam hadis ini tadi wala rabbihim yatawakkalun, kita seringnya bersandar kepada nah, kepada Allah memang ya menurut kita tapi lebih seringnya kita kepada bertumpu kepada sebab kita melihat kepada sebab itu nah seakan-akan sebab itu yang membuat kita berhasil atau gagal bukan yang menjadikan sebab tersebut ini yang kita perbaiki dengan belajar tauhid nah betapa inginnya kita bisa seperti sahbul bitafah ومنهم من يكون akhir آخر نعم آخر من يخرج من النار فيدخل الجنة dan di antara manusia ada yang mereka tuh paling akhir naudzubillah sudah jadi semua penduduk surga berada di tempatnya dia baru keluar dalam keadaan hitam legam jadi arang seperti hitamnya ini. irahat arang sama hitam, eh, sama tas ini sama hitamnya ya dicelupkan dia ke dalam telaga hayat Nah, dia pertama di kisahnya juga sangat nah, walinya billah. Ya, walaupun masuk surga tapi subhanallah langkah sedihnya kalau kita termasuk nah yang seperti itu. Paling akhir dia keluar dari neraka. Waliyadzubillah. Keluar dari neraka dia minta diselamatkan oleh Allah. Dikatakan oleh Allah, jangan-jangan nanti kalau sudah diselamatkan dijauhkan dari neraka kamu minta sesuatu lagi. Enggak ya Allah, saya akan minta apa-apa lagi dijauhkan dia dari neraka, didekatkan ke surga. Minta didekatkan surga. Dibuatlah dia melihat isi surga itu sudah penuh susah. Penuh, buah nggak ada tempat lagi. Ya, ya Allah, berangan-angan dia ingin masuk. Jadi sebelum itu dia minta, nah setelah diselamatkan, dijauhkan dari neraka, dia senang, kemudian lupa manusia minta lagi kepada Allah ditegur oleh Allah katanya tadi nggak minta lagi apa-apa lupa minta lagi minta apa didekatkan ke surga nah, didekatkan ke surga ya sudah didekatkan ke surga lihat udah penuh ingin masuk udah penuh ya Allah disuruh oleh Allah mengangankan kerajaan besar di dunia ini dia dapatkan dua kali lipatnya ini banyak Adam kita. Nah, naudzubillah kalau kita termasuk yang terakhir ini, naudzubillah. Ya. Nah, maka perbanyak ini yang paling penting itu adalah ya, yang dinilai oleh Allah. Amalan amalan kulub, amalan amalan hati kita. Keikhlasan, ketakwaan, ya, kekhusyuan. Nah. <clears throat> Baik. Ini bertingkat, bertingkat-tingkat. Sebagaimana jannah Bagaimana jannah pintunya delapan, tingkatnya berapa? Serah seratus, seratus tingkat. Dan kullu darajah dan ma bainat sama iwal ab Masing-masing derajat itu seperti bumi dan langit jauhnya. Orang yang di bawah melihat di atas itu seperti dia melihat bintang di malam hari. Saking jauhnya. Nah, mereka tidak bisa ke atas tapi yang dari atas bisa turun ke bawah ziarah kepada saudara-saudaranya. Yang kedua, Atanya ma makna tahqiqihi. Ini pengertian tentang tahqiq tauhid. Apa tadi? Tahdzibuhu wa tasfiyah, tasfiyatuhu. Membersihkan dan memurnikan tauhid. Alangkah sulitnya. Kita membersihkan baju saja, cuci baju yang putih itu pasti ada nodanya, bahkan tidak putih tih. Iya kan? Nah, apalagi benda, apalagi yang namanya ini tauhid. Nah, langkah sulitnya untuk kita betul-betul membersihkan tauhid. Tapi sesungguhnya rahasianya hanya satu. Isti'anah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Cuma itu. Ya, betul-betul dia meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Terangkum semuanya. Upaya kita untuk membersihkan, memurnikan tauhid. Di sini dikatakan tahqiqut tauhid yakunu bi ikhlasil aqwal wal a'mal lillahi azza wa jalla. Ikhlas itu nafsu tidak dapat bagian. Nafsu tidak dapat bagian. Nah, apapun keadaannya, apapun derajatnya, apapun banyak timpaannya, balasan orang, tanggapan orang, sikap orang sama. Nah, bagi bagi dia. Fala nabi qulubihim ila ahadin siwallah. <clears throat> Mereka tidak menoleh, hatinya tidak melihat kepada sesuatu selain Allah. Bayangkan kepada nah, sebab yang sering kita la yatlubuna ruqyata wa in kanat mubahah hatta la tata'allaqa qulubuhum bi ghairillahi ta'ala. Dan mereka tidak meminta ruqyah, minta diruqyah walaupun itu mubah Supaya apa? Hatinya tidak terikat kepada sesuatu selain Allah. Inilah rahasianya kenapa hmm. para sahabat ketika dibaiat oleh Rasulullah SAW dibisikkan oleh Rasulullah SAW Allah tas'al an ahad Allah tas'al ahadan nah ya supaya kamu tidak boleh meminta apapun kepada seseorang nah kepada siapapun selain Allah tidak minta kepada siapapun selain selain Allah dibisikkan oleh Rasulullah kepada mereka dan itu betul-betul mereka pegang bayat nah jatuh cangkirnya ya ketika nak menyeberang ataupun tidak minta kepada yang tolong ambil turun sendiri ngejar ambil Nah, jatuh ya palisnya kendaraan Abu Bakar sedik itu tidak minta tolong nah prajurit atau yang lain yang mengambilkan beliau sendiri yang itu kan diantara sikap-sikap mereka. Sampai juga ada bahkan itu di nah, ditularkan kepada murid-murid mereka para tabi'in. Walhamil lahum ala dzalika quwwatu tawakkulihim ala rabbihim. Yang mendorong mereka untuk tidak berbuat seperti itu adalah kuatnya tawakal mereka kepada Allah. Betul-betul sandarannya kepada Allah sangat kuat. Nah, Nah, makanya nah, dikatakan sebagai ulama itu. Sesaat saja dia mampu ikhlas, itu sudah luar biasa untuk seumur hidupnya. Nah, ya luar biasa. Seperti yang terjadi dan kita kemarin cerita, tiga orang terkurung di dalam di dalam gua. Ya, yang dengan amalan kebaikan mereka itu ternyata membuat mereka selamat. Nah, dari kurungan. Bayangkan siapa yang mampu melakukannya. Dan mereka menyebutkan demikian. Ingat, <clears throat> walaupun bukan untuk itu, ya, bukan walaupun bukan untuk itu mereka berbuat, tapi mereka butuh mengakui karena Allah. Nah, diingatkan, diilhami oleh Allah untuk nah, mengucapkan doa ya demikian. Itu taufik dari Allah. Nah, ada seperti gambaran disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah menukil dari perkataan Imam Ghazali siapa yang mampu 40 malam dia berenam ikhlas kepada Allah lisannya akan mampu untuk mengungkapkan hikmah akan bicara dengan hikmah ya kata-kata yang bernuansa nasihat petua menyentuh ada seorang yang mencoba dia berusaha untuk mendapatkan ini setelah 40 malam dia mengadu kok nggak keluar. jawab oleh beliau rahimahullah. Karena kamu ikhlasnya itu mengharapkan ini tadi, hikmah ini tadi, dia nggak keluar. Itu tuh karena Allah. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang bicara seperti dan yang banyak masuk di kalangan kita, Ali Zainal Abidin, Sahal bin Abdullah Tustari bahkan Ibnu Qayyim Rahimullah gurunya yang Syekhul Islam Taimiyah bahkan yang paling dekat dengan kita ya Nah, Syekh Muhammad bin Salim Taimin, Imam Ibn Baz, rahimahullah, Bani Masya Allah. Nah, orang-orang yang kita yang yani Allah ya. Nah, yang kalau secara baik kita lihat orang yang tutup tulus beramal karena karena Allah. Nah, banyak kata-kata kata-katanya kalimat-kalimat yang betul ringkas itu menyen, menyentuh. <clears throat> Qala wa imanuhum bima qada Allah qadahu Allah lahum wa qadarahu alaihim dan keimanan kekuatan iman mereka pula dengan apa yang Allah tetapkan dan Allah takdirkan atas mereka. Fayu'minuna bidzalika imanan taman kamilan. Mereka imani semuanya dengan iman yang utuh, sempurna wa أمورهم لله lillahi wa وحده Mereka sandarkan, mereka serahkan urusan mereka hanya kepada Allah dan mereka yafza' ilallah satu-satunya. Setiap ada persoalan, setiap ada benturan, mereka datang kepada Allah. Kita belum pernah mencoba mungkin. Ada masalah, ada kemelut, kita bawa ke dalam sholat Biasanya kita ujung-ujung curhat. Iya kan? Curhat entah dengan istri, dengan orang tua, dengan sahabat. Tidak pernah kita kadang-kadang nyimpan sendiri. Nah, kita ngadukan kepada Allah. Hmm. Ya, ya, yang yang seperti itu kadang-kadang kita diserahkan eh, dari dengan mereka. Ketika kita menjadi menang, setelah dapat dari mereka baru mungkin mereka nasihati, coba kamu banyak-banyak doa. Tapi yang kita lakukan itu dulu. Nah, maksudnya yang dibalik. Setiap ada benturan, setiap ada Nah, ya kayaknya merasa kurang yakin. Apa sebab kurang yakin? Nah, karena kita belum kenal betul dengan Allah dan belum kenal betul dengan diri diri kita yang serba lemah, serba kurang. Nah, kalau kita kenal Allah, sempurnanya Allah, kekuasaan Allah, nah mudah ya ada persoalan. Bahkan Nah, menghadapi penyakit, menghadapi apapun kan dengan tawakal kepada Allah, dengan doa kepada Allah. Jadi tenang. Ala dzikrillah tatmainul qulub. Nah, apabila dengan zikrullah itulah hati itu menjadi menjadi tenang. Dia kan bisa melihat kembali ya, nah apa yang harus dia lakukan. Nah, hatinya tidak lagi galau, gelisah, takut, wala taltafitu qulubuhum ila ahadin siwallahi azza wajal dan hati mereka tidak menoleh kepada siapapun selain selain Allah. Hmm, kita merasa di sekeliling kita masih banyak orang yang membuka pintu, membuka tangan menyambut kita. Hmm, ya, belum terbentur dengan keadaan ketika nah, semuanya menutup. Merasa masih bisa ke sana kemari. Nah, jadi kadang-kadang sandaran kepada Allah pun jadi berkurang. Coba kita dahulukan bahwa yang seperti ini itu semuanya di tangan Allah. Ini tidak mudah stres, tidak mudah panik, tidak punya, tidak mudah, tidak gelisah. Dan orang pun nggak akan tahu kalau kita pun punya persoalan, punya problem lebih besar daripada dia yang dihadapi oleh mereka. Kenapa? Karena selalu dia menghadapi dengan gelisah atau baca Quran, nah, atau bawa sholat atau baca kitab-kitab hafaid asik nikmat mulah mudah tak baca baca hadis Nabi SAW baca lihat bagaimana para sahabat kadang-kadang sambil menangis nah ini mana tahqiq tahqiq maknanya apa tafsiyatuhu wa tahdibuhu membersihkan dan memurnikan tauhid tersebut dari syirik akbar dari syirik asfar, ini yang paling bahaya syirik khafi ya syirik yang halus nah dari bid'ah dari kemaksiatan nah kalau bersih bisa terbersihkan yang tauhid itu dari empat hal ini mudah dia akan seperti yang dikatakan oleh beliau dia hasalat jami'ul fadail al-musyar ilaiha fi bab sadiq Nah, malihat, Semua yang disebutkan dalam bab sebelumnya dia akan dapatkan dengan lebih sempurna. Ketenangan misalnya menghadapi perkara, menghadapi petaka, menghadapi persoalan. Nah, itu mudah. Di saat mungkin sama nah problem yang dihadapi ya, dihadapi yang enam, dia menghadapi dengan yang lain menghadapi sama, tapi dia mudah menghadapi enam, tahu jalan keluarnya tenang. <clears throat> nah, Baik. Qala salisa. Sanahu subhanahu wa ta'ala ala Ibrahim kaunihi lam yakun minal musyrikin. Pujian sanjungan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim karena beliau alaihi salam tidak pernah termasuk kalangan musyrikin. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa ma kana minal musyrikin yang artinya sejak dahulu beliau tidak pernah jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, sebagian orang mengatakan bahwa beliau pernah terjerumus dalam kesyirikan. Seperti apa dalam kisah beliau melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Itu bukan kesyirikan. Ya, itu bukan beliau jatuh ke dalam kesyirikan atau yang dibahasakan mereka Ibrahim mencari Tuhan. Tidak. Ya, justru beliau ingin membantah kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Mereka menyembah planet, benda-benda angkasa Nah, ya, dipatahkan oleh beliau dengan hujah yang sederhana. Nah, kalau itu yang kalian jadikan hujah, itu sekarang gelap. Mana ini? Nah, bulan. Sekarang mana bulannya? Sekarang matahari. Nah, kalau malam gimana? Ya, dibenturkan mereka. <clears throat> Rabi'ah sana'uhu ala sadatil awliya bisalamati minasyirk. Nah, sanjungan Allah kepada para pemimpin-pemimpin enam wali-wali ini wali-wali memimpin um, umat karena selamatnya mereka dari kesyirikan ini pujian Allah kepada para nabi ya orang-orang yang mukmin walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun yang mereka itu orang-orang yang tidak berbuat syirik terhadap roh mereka. Nah, awalnya itu banyak innal hum min khasyati rabbihim musyfiqun itu tandanya orang-orang yang mukmin aulia wali-wali Allah mereka sangat takut kepada Rabb mereka dan mereka yakni beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka waladina hum bi ayati rabbihim yu'minun waladina hum bi rabbihim la yusyrikun waladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ala ila rabbihim raji'un ini mereka nah saya di sini dalam bab ini Nam waladinahum la yusyrikun. Mereka tidak mempersekutukan Rabb mereka dengan apapun. Baik dalam rububiyah ya, nam maupun dalam lebih lebih dalam ulu uluhiyah. Khamisah kaum tarki ruqyati wal kai min tahqiqi tauhid. Keadaan men, yang meninggalkan ruqyah dan kai itu termasuk bagian dari apa? Tahqiq tauhid, membersihkan tauhid. Maksudnya di sini tarfi ruqyah, tarfi apa? Qalabur ruqyah. Ya, itu yang dimaksud. Tarfi qalabi ar-ruqyah, bukan meninggalkan ruqyah. Tidak meruqyah dirinya atau tidak meruqyah orang lain, tapi tidak meminta diruqyah. Tidak meminta diruqyah. Saya dipahami, bahwa kalimat itu mesti apa namanya yang dimaksud oleh beliau adalah tarku talabir ruqyah. Nah, karena itu menunjukkan apa tadi? Tiga alasan tadi menunjukkan kuatnya tawakal mereka kepada Allah, izzat nafs, ya kemuliaan jiwanya. Kemudian apa lagi? Karena menjadi dalam meminta ruqyah itu ada ketergantungan kepada makhluk. Nah, ketergantungan kepada makhluk. Nah itu tiga alasan kenapa dikatakan di sini dan dimaksud dengan tarki rukyah adalah talak tarki talabi rukyah tidak meminta rukyah. Itu tiga alasan. Kuatnya tawakal dia, sandaran dia kepada Allah, izzatun nafs, kemuliaan jiwa dan nah karena meminta kepada eh, apa namanya minta di rupiah itu menunjukkan apa ketergantungan kepada makhluk. Sama seperti itu juga minta doa kepada orang lain. Jadi sebenarnya kalau nah dia niatkan, nah yang sering anda disebutkan, nah, minta doa kepada antum dengan harapan antum juga dapatkan faedah dari doa tersebut. Ya, kita minta doa kepada orang lain itu dengan harapan doa itu juga bermanfaat bagi dia. Doakan anak saya, doakan kami keluarga, doakan saya. Ya, artinya seperti itu juga. Mudah-mudahan nanti nah Allah mengapa bagaimana dikatakan oleh Rasulullah malaikat akan mengatakan amin walaka bimithli. Jadi bukan murni untuk nah, kepentingan pribadi, tolong doakan, tolong doakan enggak. Ya. Semoga ada harapan juga Allah mengabulkan doa antum untuk kami dengan Allah memperbaiki pula antum dan keluarga. Menjaga antum dan keluarga. Itu. Ya. Nah, walaupun kami juga mendoakan semuanya maka agar, agar Allah merahmati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merahmati khususnya merahmati salafiyin, anak-anak salafiyin dan anak-anak nah, anak-anak mereka. Qala Sarisah kaunul jami' li tilkal qisal huwa tawakkul. Penghimpun semua yang disebutkan dalam hadis itu adalah at-tawakkul. Gambaran makanya kalau untuk ingin tahu lebih bagaimana tawakal itu? Lihatlah seekor bu, seekor burung. Burung liar itu tawakalnya luar biasa. Makanya kata nah, Rasulullah dalam hadis Umar bin Khattab, "Lau tawakkalu haqqa tawakkulih, la yarzuqannakum kama yarzuqannat tayr." Ya, kama yarzuqullah tayr. Allah ini yani, kalau kamu tutul nam tawakal kepada Allah, haqqu haqqa kulih dengan sebenar-benar tawakal pasti Allah memberi kamu rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung taghdu khimasan wa taruh bitanan nah sabi' <clears throat> umku ilmi sahabah bima'rifatihim annahum lam yanalu dalika illa di amal dalamnya pengetahuan para sahabat bahwa mereka tidak akan mungkin mendapatkan derajat seperti itu kecuali dengan amal. Nah, jadi bukan dengan angan-angan. Nah, bukan dengan angan-angan, bukan dengan da'awi. Nah, ketika muncul dalam hati mereka keinginan seperti itu, lihat bagaimana Ukasha bin Mesan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doa ya jalanin minhum." Doakanlah kepada Allah saya itu termasuk di kalangan mereka. Allah jadikan termasuk di kalangan mereka. Anta minhum, engkau termasuk di dalam nah bagaimana? Diberi taufik dia. Nah, mendapatkan beramal, beramal sampai akhirnya mati sebagai syahid. Nah, kita pun nah mengharapkan seperti itu dengan ibadah yang kita lakukan. Kita meminta kepada Allah iya karena budu iya karena senayan Kita minta kepada Allah ini siratal mustaqim. Kita baca dalam sujud kita atau di akhir sebelum salam Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Untuk semua itu Hatta kita meminta kepada Allah cuma satu doa misalnya, Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sungguh-sungguh itu dapat semua. apa Apakah eh, fid dunya hasanah? Ilmu yang bermanfaat, keluarga yang soleh solehah dan teman yang baik, tetangga yang baik, dan pekerjaan yang baik, mudah. Kan gitu. Ilmu yang enam teramalkan. Ini semua hasanah di dunia. Nah, kalau betul-betul kita minta kepada Allah dapat semua. Kalau saminah hirsuhum al khair. Antusias mereka kepada kebaikan, semangat mereka kepada kebaikan. Kalah kita ya jauh memang nah tapi nah, seandainya kita bisa bersikaplah seperti yang dikatakan oleh Suhail bin Amr hari ini mereka mengalahkan kita besok kita desak mereka apa maksudnya di dunia kita dikalahkan mereka mereka dahulu masuk Islam masya Allah tadi saya tidak akan tertinggal saya tidak akan ketinggalan di di enam di akhirat saya akan berdesak desakan dengan mereka berjejal di dalam surga bersama mereka tekad seorang Suhail itu tercatat dalam sejarah nah ya nah seperti itu mestinya mestinya kita tidak nah walaupun mereka kita tertinggal jauh dan tidak mungkin bisa mungkin mencapai setengah mood mereka bukan mustahil kita untuk tidak bersama nah ini artinya bukan mustahil kita tapi apa namanya bukan suatu hal mustahil bisa bersama mereka. Nah, kita diajarkan oleh Rasulullah eh ihris ala ma yanfa'uk wasain billah wala takjil. Semangat dalam nah, hal yang bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah urusan akhir, akhirat. Kalau itu sudah terpegang, yang lain akan mengikut. Nah, semua akan dimudahkan oleh oleh Allah. Tapi jangan lupa wasta'in billah wala ta'jal. Jangan merasa lemah dan cepat putus putus asa dan juga jangan merasa sudah berbuat. Nah, serahkan kepada Allah. Jangan diingat walaupun kita mungkin pernah melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita benar, belum tentu di sisi Allah. Nanti suatu ketika, makanya di, di, di para ulama apa? Nah, tetap bagaimana dikatakan dalam hadis Nabi ta'aruf ilallahi firraha. Karena Allah kita berbuat mengenalkan diri, menampakkan diri kepada Allah dalam keadaan kita lapang, Nah, kita senantiasa dalam keadaan taat karena Allah. Yang harus kasih syiddah. Itu akan teruji ketika kita dalam keadaan sangat-sangat sempit. Butuh, kita datang kepada Allah. Nah, walaupun kita tidak tidak menyebut. Nah, tapi ketika kita dapatkan, ya, nah mungkin jalan keluar itu mungkin buah dari ta'arufillah firasa yang kita lakukan kalau memang karena Allah. Nah, bisa jadi itu, bisa jadi juga jadi dari hal yang lain mungkin dari doa dari saudara kita. Ya, nah, tapi yang penting ini harus kita tanamkan. Hirsu khair. Antusias mereka, semangat mereka kepada kebaikan. Nah, kita pun juga harus lebih demikian. Minta kepada Allah. Nah, kebaikan-kebaikan yang mereka pun memintanya. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah nah, untuk meminta sesuatu yang paling baik, yang terbaik. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la. Itu diajarkan oleh Rasulullah, bukan suatu hal yang mustahil. Kalau bertepatan dengan sungguh-sungguh kita minta kepada Allah pada waktu yang Allah kabulkan, itu akan menjadi sebab Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk menempati firdaus al-a'la. Kan untung. Ya, untung besar. Nah, maka jangan merasa lemah. Ya, jangan merasa lemah wa ilahuna. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain poin yang ke 9 dan seterusnya.